dan ketahuilah bahwa perjalanan kita ini tidak belum berakhir sampai kita itu dipastikan oleh orang hidup kalau kita ini sudah meninggal. Kalau sudah dinyatakan bahwasanya kita harus dikafani saat itulah perjalanan kita ini di dunia selesai dan tinggal kita memetik buah yang kita lakukan saat di dunia selagi nyawa masih ada di kandung badan dan akal masih ada artinya kita masih di dalam perjalanan sehingga tidak boleh ada yang tertipu saat ini lalu merasa dirinya sudah sampai ke surga dan juga tidak boleh ada yang putus asa karena masih ada hari esok untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh perjalanan kita ini menuju perjalanan menuju kehidupan abadi Perjalanan singkat hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Menuju kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Bagi ahli iman akan mendapatkan kenikmatan sepanjang waktu. Dan bagi yang bagi yang tidak beriman pun akan mendapatkan siksa sepanjang waktu. Maka Allah, maka jaga nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman. Kita meyakini kebenaran agama yang selama ini kita ikuti. Kita meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dijaga dan dijaga dan di antara cara menjaganya adalah sering menghadiri majelis-majelis semacam ini. Dan memang semakin kita sering menghadiri majelis semacam ini akan semakin kuat keyakinan dan keimanan kita Artinya semakin terjaga keselamatan kita ini. Begitu sebaliknya jika orang bergaul dengan orang yang salah. Yang bakal menjerumuskan. Bakal membawanya dalam kesesatan maka perlahan demi perlahan. Bisa-bisa orang tersebut sudah di luar wilayah, di wilayah iman. Sementara dia tidak menyadari. Sehingga mati dalam keadaan tidak punya iman. Selama-lamanya di neraka jahanam. Maka rajin-rajinlah untuk hadir di tempat semacam ini. Dan tidak cukup kita yang datang Hendaknya saudara, anak-anak kita pun kita biasakan untuk menghadiri tempat semacam ini. Tempat menjaga iman. Tempat kita berbekal. Tempat kita untuk mencari keselamatan. Hingga nanti kalau seorang hamba tersebut sudah mati dalam keadaan khusnul khatimah. Inilah hamba yang selamat.